وفي الحديث لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لا تقاطعوا jangan saling memutus wala tadabaru dan jangan saling kamu bersingkuran wala tabaghadu dan janganlah kamu itu saling membenci wala tahasadu janganlah kamu itu saling hasud wa kunu ibadallahi ikhwana jadilah kamu semuanya hamba Allah yang bersaudara wala yahillu li muslim dan tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu menghindari saudaranya muslim fauqatarat melebihi tiga hari melebihi tiga malam ah seorang muslim itu harus menjadi pemaaf kepada muslim yang lain kalaupun ada kesalahan maka jangan dijadikan kesalahan itu adalah sebab memutus kebaikan kepada orang muslim yang lain atau menjadi sebab kebencian karena itu hidup bermasyarakat itu harus ada sikap as-sabar wa tahammul alal adha sabar dan harus kuat untuk diganggu mau nggak mau itu gak ada gangguan dan itulah yang menyebabkan mendapatkan pahala besar gak ada ceritanya mulus itu nanti ada di surga Hah? di surga tidak ada sedikit pun perasaan iri, nggak seneng, benci. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwanan uh, ala sururin mutaqabilin mereka akan duduk bersama-sama sebagai saudara. Hah? Sebagai saudara. Tidak ada mereka tadi itu saling membenci, saling iri. Itu nanti ada di surga. Tetapi di dunia kita bisa bersikap sebagaimana ahlul jannah penghuni surga. Asal yang mendasari kita di dalam bermasyarakat adalah al-Islam bukan an-nafas. Kalau al-Islam yang mendasari kita sudah dipersaudarakan oleh Allah innamal mu'minuna ikhwah. Karena itu kalaupun terjadi percekcokan tugasnya yang lain untuk mendamaikan fa aslihu baina akhawaikum di, yang terjadi pada diri kamu yang sabar jangan sampai nuruti nafsu akhirnya saling memutus hubungan saling menghindar saling membenci saling hasut lagi tambah parah jadinya karena itu ikhwan ini tidak saling menghasut wa kunu ibadallahi ikhwah ikhwana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang muslim dengan orang muslim yang lain itu kalyaden kalyaden seperti dua tangan taghsilu ihdahumal ukh ukhra dua tangan ini satu sama lain saling mensucikan saling membersihkan kalau yang kiri ini uh, kotor yang kanan membersihkan yang kiri yang kanan ini kotor yang kiri membersihkan yang yang kanan kalau kaki enggak kan? Kalau kaki itu kotor, tangan yang membersihkan kaki. Yang lain yang membersihkan. Kalau mata tadi itu yang kotor, tangan yang membersihkan. Tangan ini semuanya menolong. Karena itu Allah Nabi SAW menyebutkan tangan ini adalah hal yang paling penting setelah lisan itu bilang al muslim man al muslimuna min lisanihi wa wa yadihi Orang Islam itu adalah yang orang Islam lainnya itu yang selamat daripada gangguan lisannya dan tangan tangannya. Karena berkiprah ini kebanyakan tangan ini. Hampir semuanya perbuatan manusia ini dari dari tangan. Lisan dan tangan, lisan dan tangan itu diingat diingatkan. Hah? dalam Al-Qur'an sendiri Allah menyebutkan tangan perbuatan itu. Dhahar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas dengan apa yang dilakukan oleh tangan manusia ini tangan ini bahaya nih kaki memang bisa ya menendang menginjak-injak tapi tangan ini lebih berbahaya loh ini yang korupsi ini dengan tangan nih dengan tanda tangan aja wah banyak hasilnya itu tangan ini menentukan juga ini orang Islam dengan orang yang lainnya Nabi menggambarkan seperti tangan Cuma saling menolong, tangan yang saling menolong. Kalau yang kiri ada kotor dibersihkan sama yang kanan, yang kanan ada yang kotor dibersihkan sama yang kiri. Begitu seharusnya tahsil ihdamal ukhra. Kalau ada orang muslim yang enggak beres, dia tadi itu yang bereskan. Ada orang muslim yang memerlukan, dia yang mencukupi. Terus begitu tahsil oh ukhra. Hah? Kalau misalnya telinga kita kotor, ada telinga yang lain yang bersih kan? Ada. Mata kita ada yang ada yang kotor, ada yang bersih kan telinga mata. Enggak, cuek semuanya. Tapi kalau tangan tidak. Satu sama lain saling menolong menolong. Begitulah gambaran Rasulullah SAW antara Muslim dengan orang Muslim yang lainnya. Ya, maka tidak pantas orang Muslim saling membenci, saling iri, saling menghindar dan tak yahil. Ah, Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, kalaupun memang harus ada, jangan terlalu lama lah. Mungkin ya karena emosi, karena perasaan, jadi ya dikasih kesempatan sama Nabi. Kalahkan nafsu kamu. Jangan lebih dari tiga, tiga hari. Nah, tidak halal bagi orang Muslim untuk menghindari, untuk menjauhi saudaranya Muslim melebihi tiga hari. Minimal kamu kasih salam kalau ketemu. Kamu bersalaman kalau ketemu. ha Nabi sallallahu alaihi wasallam tasafahu yadhhabul ghil an qulubikum. Salinglah kamu tadi itu bersalaman, maka akan hilang itu. Dendam kesumat dalam hati kamu dari itu akan hilang semua Salaman, salaman kasih salam itu saling itu adalah satu bentuk saling menghormati yang akan bisa membentuk masyarakat dari itu saling mencintai dan saling mencintai terhadap orang Islam itu adalah lambang keimanan. Dalam satu hadis juga Nabi menyatakan la tadkhuluna jannata hatta tu'minu Wala tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak masuk surga sehingga kamu benar-benar menjadi orang beriman. Kamu tidak bisa menjadi orang beriman sehingga menjadi orang yang saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu aku berikan satu bimbingan Jika kamu tadi itu mengerjakan Maka kamu akan bisa menjadi orang yang saling mencintai Ternyata nggak perlu biaya banyak nggak ada biaya Ternyata nggak sulit Apa yang bisa membuat manusia itu bisa saling mencintai? Afshus salam abainakum Sebarkan salam di antara kamu Sebarkan salam di antara kamu di antara kamu. Subhanallah. ha Karena itu jangan ada satupun menjadi pendendam, menghasut, Ya. Jadilah orang yang bisa satu sama lain saling menghargai, hidup damai di antara sesama muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang kosong daripada hasud dan kedengkian hati yang penuh rahmah terhadap orang Islam hati yang penuh kasih sayang hmm, di antara masyarakat wallahu